komentar Anda Pak Jainal? Halo Bu, pagi. Ya, silahkan. Kalau saya sih sangat setuju ya, karena bahasa Indonesia itu harus diciptakan kedepannya itu jadi pasar yang produsen gitu. Jadi sayur, buah itu kan sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri. Cuman pemerintah juga harus banyak bekerja, cuman jangan sebenarnya kamu itu petani kita dididik, terus distribusi kita juga belum baik karena apa itu buah kalau di aku kalau lihat di Medan itu kalau lagi panen cuma dua ribu tapi di Jakarta itu bisa empat belas ribu gitu. Hmm. itu disparitas harganya masih sangat jauh itu itu petugas di jalanan juga di dibersihkan jalannya juga rusak tuh. Gitu. Oke, Pak Budi selamat pagi. Ya pagi bu. Ah, ya, ya. Saya sedang mengikuti logikanya peritel modern. Jadi maksudnya dia supaya bisa jualan buah impor lebih murah, mereka mau langsung impor sendiri. Habis itu rakyat Indonesia banyak yang beli buah impor sehingga makin lama semakin lama agrobisnis industri Indonesia mati. Nah itu namanya ah, pengusaha retail modern yang sangat kapitalis dan tidak punya nasionalisme. Apa itu maksudnya? Itu kan tentunya bukan seperti itu. Kalau bicara tentang ketahanan pangan nasional atau dalam buah-buahan misalnya dalam hal ini. Nah jadi tolonglah itu pasti ya, maksudnya adalah supaya agribisnis kita ini hidup gitu. Memang ini masih susah nih banyak yang harus dibetulin. Nah dari sisi people modern Janganlah memaksakan dan tidak punya nasionalisme Bahaya itu Kalian itu hidup atau berbisnis Itu di Indonesia yang tidak semuanya punya paham kapitalisme gitu Terima kasih Oke okay, terima kasih Pak Kadi selamat pagi Silahkan Pak Adi Pagi Silahkan Usulannya sih bagus sekali ya Untuk menghidupkan produk-produk Indonesia supaya bisa bersaing kalau perlu produk Indonesia bisa diekspor cuma caranya salah Pak, siapaan dari pemerintah itu nol, nol besar infrastruktur seperti apa akhirnya itu kan kosnya jadi tinggi ya kemudian birokrasi di Indonesia banyak pungli korupsi masih tinggi sekali seharusnya PR-PR dari Indonesia pemerintah dari pusat sampai daerah itu dibenahin dulu tuh ya kan tuh ya belum bisa membuat kerjaan-kerjaan eh, swasta. Jadi harus di, tugas pemerintah itu harus diizin dulu gitu loh. Infrastruktur dan sebagainya itu harus itu dulu. Jadi mereka melakukan apa atau instruksi apa atau eh, ke swasta mereka udah bisa menjalankan begitu mbak. Oke terima kasih Pak Wahyu. Pagi. Silahkan Pak Wahyu. Ya dengan peraturan ini yang baru keluar setuju Pak 100% setuju dengan alasan ya di luar negeri sendiri mereka proteksi Pak tadinya disubsidi gitu loh dikasih kemudahan gitu loh pastilah mereka nggak proteksi sedangkan di sini mereka mau jualnya lebih murah apa bersaing dengan produk kita yang eh, subsidinya nggak kurang pemerintahnya kurang perhatian gitu loh jadi memang perlu agak dihambat lah Mbak. Mereka juga memperlakukan hasil pertanian kita di luar itu dengan sangat ketat lah dengan alasan ini itu ini itu akhirnya nggak bisa itu masuk gitu lah. Jadi masing-masing negara punya inilah punya proteksi untuk uh, uh, uh, warganya gitu. Terus keduanya lagi bicara infrastruktur kayak Bapak yang tadi kalau nungguin tas itu uh, uh, semuanya sempurna nggak akan jalan-jalan saya pikir sih bertahap aja memang tapi itu harus dijalankan memang biar petani kita tuh bisa menikmati uh, kekayaan apa tuh kekayaan warganya lah warga Indonesia gitu loh mbak terima kasih mbak oke terima kasih pagi Pak Seven selamat pagi ya silahkan mbak saya dengan Nugroho Mbak. Iya silahkan Pak Nugroho. Prinsipnya setuju, jadi kita harus menggalakkan produk lokal dan petani lokal itu supaya mereka sejahtera kehidupannya. Dan dengan peraturan itu, itu sangat membantu sekali jangan sampai eh, buah yang namanya buah impor kok lebih, lebih murah dari buah lokal kan. Nah, bagaimana nanti itu? Kalau mau buah impor ya, kalau yang punya duit, kalau Eh, mahal pasti dia nggak akan teriak gitu nah betul kata bapak yang sebelumnya tadi kalau kita nungguin infrastruktur nggak akan jalan jadi kita harus eh, putar balik nah, dengan adanya peraturan ini kalau nanti pemerintah masih eh, belum bisa bekerja peritel kemudian petani konsumen harus harus dorong pemerintah ini pemerintah bisa kerja nggak ini dengan peraturan sudah ditetapkan kok impor buah lokal aja masih tersendat karena infrastruktur jadi supaya dengan retail modern juga seenaknya sendiri meraup keuntungan dengan kondisi yang ada sekarang ini demikian Mbak Oke terima kasih Pak Harko Selamat siang Pak Yudi ya. Silahkan Pak komentar Anda Kalau saya bilang itu ya merentah eh, rencana eh, pemerintah memiliki hasil produk negeri kita karena memang karena juga, juga sangat pentingnya bahwa sedikit dikit harusnya kita juga support itu dilihat eh, telkom mereka kalau yang uh, detail itu import lah itu cuma bahan saja mereka mau untuk gede gitu padahal kan kita kan jual aja nah ekspor gitu itu sih pernah thank you baik terima kasih Pak Yudi Pak Arifin selamat siang selamat siang Bu saya sih Eh, mau dilarang atau tidak ya Bu ya bagi saya sih melihatnya dari segi konsumen ya. kalau saya membeli sesuatu barang yang gampang didapat sedangkan marketnya di lokal ini masih besar seharusnya mau dilarang atau tidak itu menurut saya sih kalau memang tidak mau di Halo Pak Arifin Nampaknya terputus 6339160 Iya Bu、uh, eh, menurut saya kalau sudah dilarang di saat sekarang ya menurut saya itu juga nggak benar ya karena pertama kali memang pemerintah sendiri tidak bisa memikirkan soal buah ini konsumsi di Indonesia itu sebetulnya berapa kalau mereka tahu targetnya bahwa ternyata di market ini besar seharusnya eh, kementerian Peta, eh, kita punya perkebunan itu mestinya memberi insentif ke petani bahwa eh hey, ini ada market yang besar Anda dikasih insentif kooperasi segala macam itu untuk membuatkan industri dalam negeri kita itu bisa tumbuh tapi sekarang ini kan tidak ada apa-apa semuanya dibiarkan begitu aja butuh lokal buah kita itu jelek kemudian itu distribusinya jelek sehingga apa akhirnya memang akhirnya outputnya sampai ke, ke konsumen itu kita tidak puas nah sekarang ada buah import maksudnya itu export to export menurut saya jadi kalau menurut saya kita ini jadi serba bingung mau dilarang marketnya tidak bisa, di, tidak bisa ditutup tapi kalau dibiarin, merasa dirugikan, merasa dihitung, merasa Terima kasih Pak Arifin. Pak Henry, selamat siang. Selamat siang. Saya kembali lagi menekankan, ini adalah kegagalan pemerintah kita. Ya, kabinet kita, menteri perdagangan justru. Semuanya ini diimpor kita. Dari sumber daya alam kita diimpor sampai buah-buahan diimpor. Lebih baik kita itu tidak usah kerja sama sekali. Ini pemerintah kita ini hanya memikirkan uang banyak dapat tanpa mau kerja. Sebetulnya mereka itu udah nggak bisa kerja, lebih baik mundur. Sampai buah bangkok diimpor. Kita semuanya sumber daya alam kita diimpor, minyak diimpor semuanya. Bingung kita ini rakyat ini kerjanya apa? Mereka udah digaji besar-besar oleh rakyat tapi mereka otaknya itu aduh lebih baik mundur lah itu menteri perdagangan itu masa sampai buat buahan sampai tanaman kita diimpor semuanya untuk kebutuhan rakyat ini aduh saya bingung nih dengan pemimpin kita gitu aja mbak makasih